الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Marilah kita bersama-sama mengucapkan salat dan salam kepada Rasul sebelum kita membaca diktat yang ada di tangan saudara yang berjudul doa atau dialog dengan Allah maka bagaimana yang saya janjikan bahwa pada majelis ini kita akan mendengar sebagian daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikatakan syama'il sebagaimana yang diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis yang sahih tentang Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Kali ini yang membawa sifat Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah Hindun ibnu Abi Hala putra Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha dari suami sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ini merupakan hal atau umnya Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keprihatinan keprihatinannya itu sambung menyambung tidak berhenti dari prihatin kepada prihatin yang lain. Memprihatinkan itu, memprihatinkan ini. Dan begitulah seharusnya manusia mukmin dan muslim dari umatnya di setiap waktu dan setiap zaman. Kita harus juga menjadi manusia prihatin. Artinya al-ihtimam Beliau berkata dalam hadis yang bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yahtamma bi amrin muslimina falaysa minhum." Para siapa tidak mengindahkan, tidak memprihatinkan ehwal kaum muslimin, maka dia bukan dari golongan itu. Jadi hanya manusia yang serius, yang manusia, manusia yang bertanggung jawab yang tahu malu dan budinya halus adalah manusia yang suka memprihatinkan ikhwa kaum muslimin yang mana ia juga terlibat dan harus juga merupakan manusia yang merupakan satu anggota daripada Tawilas sakt lebih banyak diam dari berbicara kecuali untuk yang bermanfaat yaitu amar ma'ruf nahi mungkar mengajar tentang syariat menjawab pertanyaan dan sebagainya dan sebagainya selain itu beliau diam la yatakallamu fi ghairi haja tidak berbicara kalau tidak perlu Setiap manusia biasanya suka bicara perlu dan tidak perlu. Ada penting tidak penting dia bicara saja. Ini manusia banyak salahnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi la yatakallamu bi ghairi haja. Kalamuhu fasl. Ucapannya itu tegas. Tidak lebih-lebih dan tidak juga tidak terlalu cekak sehingga tidak dipaham orang. Tegas, singkat tetapi jelas. yu'azzimu ni'mata wa Membesar-besarkan nikmat Allah walaupun nikmat itu kecil. Menurut istilah manusia atau menurut pandangan manusia. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membesarkan nikmat, merasa puas dengan nikmat-nikmat Allah. La yadhummu minha syai'an tidak pernah modo, tidak pernah nyacak, tidak pernah membawa kata yang kurang baik terhadap satu nikmat. Terhadap makanan beliau tidak pernah memuji makanan, ini enak. Tapi juga kalau tidak enak dia tidak makan, tidak juga mengatakan ini tidak enak. Jadi kalau dia melihat makanan enak dia diam, ya alhamdulillah. Kalau tidak enak, dia juga diam. Tapi tidak dimakan. Jadi supaya tidak didengar oleh umat oleh umatnya dan sahabatnya. Oh beliau ini orang yang termasuk golongan totoroso. Kepingin yang enak dan la yazum wa la yamta. Wala la dunya wala makana laha masalah dunia tidak pernah memarahkan beliau barang ada tidak ada kurang lebih tidak pernah menyebabkan beliau marah tetapi apabila kebenaran dilanggar orang idza ta'adda an-nasul haqq lam yakum ahadun lighadabi tidak ada orang berani menghadap beliau waktu marah jadi kalau hak Allah masalah masalah masalah masalah agama, masalah syariat, masalah akhlak. Kalau dilanggar, maka tidak ada berani orang maju bicara dengan Rasulullah tentang masalah ini. Marah. Marahnya orang yang cukup wibawa. Sehingga marah menjadi satu masalah yang diperhatikan orang. La yaghdhabu li nafsihi wa la tidak pernah marah untuk persoalan-persoalan pribadi. Kenapa saya tidak dihormati orang? Kenapa saya tidak disalami orang? Itu tidak pernah Rasulullah. Malah sebaliknya. Beliau membiasakan sahabatnya untuk tidak berdiri kalau beliau masuk. Walaupun sahabat itu merasa seperti gelisah. Tapi beliau mencegah. Dan beliau tidak berani bangun karena takut beliau marah. Karena ini perintah. Jangan bangun kalau aku masuk. Itu artinya beliau tidak melihat persoalan-persoalan pribadi. Tapi persoalan umat. Dan persoalan Allah. Hakullah. Kebenaran. Apa yang telah diturunkan oleh wahyu. Beliau berkewajiban menjalankannya. Iza asyara. Asyara bikafihi kulliha. Kalau menunjuk, dia tunjuk dengan lima, lima jari tidak menunjuk begini, tapi menunjuk begini. Tapi kalau beliau merasa heran tentang sesuatu, beliau membaliknya begini. Kenapa? Lima ada tangan. Tapi kalau menunjuk tangan lima semua ditunjukkan. Wa idza fariha ghabba tarfa. Kalau beliau merasa girang, matanya dipejamkan. Artinya dia ingat pada Allah. Idza fariha ghadda tarfa. Lam yakun farhishan wala mutafahishan. Orang yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Walaupun bersifat menasihati orang dengan agak keras, kata-katanya tetap teratur. Dan memang begitu seharusnya guru karena dia diteladani orang. Tidak boleh guru menasehati pakai maki-maki atau mengeluarkan kata-kata yang menikam perasaan orang. Jadi perasaan tidak disinggung, tapi kesalahan dituding. Kamu salah. Kamu istighfar. Tanpa dikatakan kamu ini orang bahlul, kamu tidak pernah melukai perasaan. Fakana lam yakun sahabat lam yakun fahasha. Juga tidak berteriak-teriak kalau ngomong. Sebagaimana yang sudah kita. Nah. Wala yajzi sayyi'ata bisayyi'ah. Walakin ya'fu wa yasfah. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lebih banyak beliau memberi maaf dan memberi eh, ampun. Tidak pernah memukul orang dalam keadaan di luar perang, beliau tidak pernah menggunakan tangan untuk memukul. Anas bin Malik berkata, saya pernah melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Jangankan dipukul, dimarahi saja belum pernah. Jadi saya tahu saya ini salah, saya khawatir nanti dimarahi, malah beliau diam tidak marah. Masalahnya bukan masalah pribadi. Kesalahan orang melayani majikannya atau Eh, gurunya itu masalah guru bisa memberi maaf begitu Rasulullah SAW karena yakhzinu lisanahu illa fima la ya'ni wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum wa yukrimu kulla dia menyimpan lidahnya kecuali dalam masalah-masalah tertentu menyampaikan wahyu amar ma'ruf nahi mungkar, menjawab pertanyaan, menerangkan hukum dan sebagainya. Selain itu beliau tidak gunakan lidah. Kecuali di rumah tangga dengan anak dan istrinya. Tiap orang dihormati, seakan-akan orang itu mengatakan, wah tidak pernah Rasulullah menghormati orang lebih dari saya. Saban orang ketemu dihormati secukupnya, sehingga dia merasa lega, aduh tadi saya dihormati oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana saya belum per, saya belum pernah lihat orang dihormati seperti saya. Apalagi kalau itu orang memang terhormat betul. Seperti kepala-kepala suku atau apa. Beliau memberikan kewajiban untuk memberi eh, ikhtiram secukupnya. Membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah tanpa memandang dulu dan tanpa memerhatikan suasana. Inilah sebenarnya saudara-saudara yang perlu kita tiru daripada penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Saya sendiri pernah menghadiri zaman para ulama dan kiai yang mengatakan ini salah. Biarpun masalahnya kecil, walaupun masalahnya di depan orang, sebab dia tidak ada kesempatan lain melihat orang atau teman atau tamunya minum dengan tangan kiri. Dia bilang, saudara, tolong jangan minum tangan kiri, minum tangan tengah. Ini saya pernah dengar sendiri para guru-guru yang betul-betul ikhlas. Meniru Rasulullah SAW. Jadi dalam soal-soal kebenaran tidak tenggang perasaan orang. Dikasih tahu. Dan ini karena mahabbah, karena cinta. Orang yang dianggap sama dia mulia adalah orang yang paling banyak berjasa dalam agama. Akramakum indallah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang banyak ilmunya, yang banyak takwanya, yang dia lihat banyak jasanya, itu yang dihormati, yang dianggap dia orang penting di samping Rasulullah. Karenanya yang duduk di samping Rasulullah SAW biasanya pembesar-pembesar sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Bukan karena mereka ini orang bangsawan. Tidak, tapi masalahnya karena mereka banyak jasa. Banyak eh, andil, banyak saham dalam perjuangan menegakkan kebenaran bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menolak orang minta. Sampai para sahabat satu sama lain mengatakan tolong jangan dimintai Rasulullah. Kasihan. Begitu orang minta, begitu dia beri. Walaupun meminta pakaian yang dia pakai, dibuka, dikasihkan. Paling hebat satu kejadian bahwa itu Abdullah ibnu Ubay. Abdullah ibnu Ubay itu adalah kepala kaum munafikin yang siang malam kerjanya tidak ada lain kecuali ganyang Rasulullah SAW. Tidak ada kerja lain. Khusus menghadapi Rasulullah SAW dan perjuangannya dan agamanya dan sahabatnya. Dan segala-galanya. Waktu akan meninggal datang putranya Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay. putra Muslim. Jadi itu manusia munafik itu melahirkan seorang muslim, sahabat. Datang pada Rasulullah SAW. Mengatakan ya Rasulullah, ayah saya ini nazak sedang dalam keadaan sekarat. Cerit-cerit. Tolong kasihkan jubahmu ini. Supaya dia agak dapat barokah. Dan merupakan semacam pengampunan. Rasulullah SAW tidak pandang kanan, tidak pinang kiri. Dibuka dia. Kasihkan. Kembali lagi Rasulullah mati. Tolong ente sembayangi ini orang sebetulnya bukan muslim ini, kafir. Cuma munafik, artinya menampakkan Islam, menyembunyikan kufur. Itu namanya munafik. Ini kepala kaum munafik. Rasulullah SAW sudah hampir berdiri di muka jenazah sholat. Turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Coba tidak ada ayat ini dia sholat. Jadi dia tidak mendendam, Begitu orang minta, dia beri kesempatan untuk memberi itu tidak dibatasi. Sedang beliau sendiri tidak pernah minta. Keluarganya itu tidak sebagai keluarga-keluarga maharaja-maharaja di mana-mana. Keluarganya renas makmur, kaya raya. Ini sebaliknya. Keluarganya malah dibatasi sekali pernah ada satu peperangan Rasulullah SAW menang. Ada banyak orang yang ditawan. Ini namanya tawanan perang. Sayyidatina Fatimah, anaknya yang paling disayangi. Ya abadi, saya ini giling gandum untuk Hasan dan Hussein. Tangan saya ini sakit, capek. Tolong berikan salah satu dari tawanan perang itu untuk bekerja pada saya dengan makannya dengan apa jawab Rasulullah SAW? Jangan. Saya akan berikan kepadamu sesuatu yang lebih penting dari itu. Apa ya Rasulullah? Kalau mau tidur, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada itu manusia yang saya akan taruh di rumahmu itu. Sebab itu bisa kita tebuskan dan duitnya saya mau kasih ahli sofa, sahabat-sahabatku yang miskin-miskin di masjid ini. Ini anaknya. Dan butuh betul, bukan butuh karena manja atau karena kedudukan ayahnya dia mesti mempergunakan pedinda atau pelayan. Tidak, memang butuh betul, tidak kuat. Dan banyak hal-hal yang mengenai ini keluarganya didulukan. Kalau mengenai kesusahan, keluarganya di depan. Tapi kalau ke keenaan, keluarganya di belakang. Ini namanya pemimpin. Dan harus kita tiru. Waktu peperangan badar, kaum kafir mengajukan tiga tokoh. Pendekarnya orang kafir. Utbah, Wasyaibah, Wal-Walid Rasulullah SAW tidak menyuruh, eh Abu Bakar bangun, kamu lawan. Eh Umar bangun, tidak. Keluarganya Ali di sana sendiri dan calon mantu Ali bangun lawan. Hamzah pamannya sendiri. Jadi kakak daripada ayahnya Abdullah Hamzah bin Abdul Muttalib dan anaknya Al Harith Al ah, Harith ibnu Abdul Muttalib pamannya putra dari pamannya Tiga ini semuanya keluarganya. Yang paling dekatnya manusia dengan dia. Tidak menyuruh orang lain. Keluarganya dulu. Jadi kalau kena apa-apa, biar keluargaku yang kena. Bukan orang lain. Begitu emannya sama umatnya. Allah Tur akhirnya Hamzah menang, Ali menang, Al-Walid kena bacok dan akhirnya digotong. Tidak lama mati. Tapi yang membunuh Inil Walid kena juga. Jadi tiga sana mati semua. Sini dua hidup, satu mati. Jadi tiga lawan satu. Padahal Rasulullah SAW kalau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu bangun lawan. Eh Omar, bangun. Apakah mereka akan menolak? Sama sekali tidak. So, ya, perintah Rasulullah SAW adalah perintah Allah, wajib. Ma'atakum Rasul, fakhudu. Tapi tidak. Kalau masalah fulus, umat dikumpulkan. Ayo siapa yang minta? Saya ada uang banyak. Pernah ditunjukkan 75 ribu dirham. Dibeberkan kelosok oleh anak bin Malik ditumpuk di situ. Diberikan, diberikan sampai habis. Datang satu orang badui. Minta dengan paksa. Ya Rasulullah, berilah saya apa? Dia itu kambing. Kamu lihat itu kambing di sebelah gunung itu. Berapa ratus kambing Bukan satu dua ekor. Ratusan kambing. Itu kambing ambilan, itu kambing. Kaget. Jadi Rasulullah SAW sesudah bilang begitu, dia itu badui, gering itu kambing bagi kampungnya. Pada kaum-kaum Arab sambil mengatakan saya ketemu dengan satu manusia. Itulah pantas menjadi manusianya manusia. Itu Nabi akhir zaman. Dia memberi pemberian seakan-akan dia tidak takut miskin. Yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqa. Begitu sifatnya Badui ini kepada Rasulullah SAW. Saudara-saudara, banyak lagi. Nanti insya Allah saya akan e, perinci sebagaimana yang mengenai fisik dalam satu diktat khas sesudah e, ini. Jadi saya cukupkan sampai demikian saja. Sebab sifat-sifat Rasulullah SAW penting sekali yang perlu kita teladani. Pada majelis yang lalu itu sifat fisiknya. Sebab saya katakan bahwa semua manusia bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Temu hatinya, temu rohnya, atau temu akalnya, atau temu pandangan mata. Jadi kalau fisiknya digambarkan, maka akan tergambar manusia bagus sekali. Dan semua orang di dunia suka bagus. Siapa yang tidak suka keindahan? Makanya Nabi Muhammad SAW dijadikan indah Wajahnya indah, tapi juga kelakuannya tidak kalah indah. Inilah dia sebagian. Yang bisa kita tiru kelakuannya. Betul sudah terang. Kalau wajahnya sudah terang masing-masing sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing wajah yang sudah pantas dengan dia. Wa amma kelakuannya itulah yang wajib kita tiru. Sebagaimana yang saya sebut dan yang banyak sekali masih belum tersebut inilah inti daripada maulud, maulud sebagai sambungan yang lalu. Sekarang marilah kita mulai membaca diktat yang ada di tangan saudara-saudara. Diktat ini <clears throat> saya beri judul dialog dengan Allah. Artinya bercakap-cakap dengan Allah tapi isinya doa permohonan adakah satu manusia adakah adakah manusia bisa luput daripada kewajiban memohon daripada Allah adakah makhluk yang lebih pantas mohon kepada Allah daripada kita kita wajib memohon kepada Allah inilah permohonan-permohonan yang mesti kita renungkan bersama Sebab permohonan manusia itu menunjukkan siapa karakter manusia itu. Nanti satu waktu nanti saya akan bacakan ini doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kita bisa ketahui itu jiwanya manusia. Setidak-tidaknya dia mendoa untuk umatnya membaca doanya itu. Mungkin bukan untuk dirinya sendiri. Kalau dia bilang Firli, dia orang sudah diampuni dosanya. Mestinya tidak perlu dia baca itu, tapi tidak dia baca juga supaya kita tiru. Dan kalau kita tiru, kitalah yang untung. Mari kita mulai membaca. Satu, Ya Allah, bantulah kami dalam mengetengahkan kalimat hak di hadapan orang-orang yang melakukan kesalahan. Hindarkanlah kami dari ucapan-ucapan palsu yang hanya sekedar ingin mendapat tepuan tangan kaum yang lemah atau pujian orang-orang yang tak berpengetahuan. Saudara-saudara, kalimat hak ini adalah prinsip. Pertama kalimat hak itu adalah beresensi atau bersim, berke, bersimpul di dalam la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul. ini kedua kalimat hak alaiha nahya wa alaiha nujahid wa alaiha namud wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin ini kalimat hak dari kalimat ini terpencarlah kebenaran-kebenaran yang lain yang bisa diutarakan karena bisa diungkap segala yang bisa diungkap bisa kita utarakan dan ini wajib kita ketengahkan. Jadi di hadapan kita banyak orang yang melakukan kesalahan. Tapi siapakah gerangan yang berani mengucapkan kalimat hak bahwa saudara-saudara salah? Ini jarang. Kita minta. Kita dihitung oleh Allah daripada yang jarang itu. Yang mengetengahkan kalimat hak tidak gampang itu kalimat hak diketengahkan orang. Dan hindarkanlah kami ya Allah dari ucapan-ucapan palsu. Ada orang yang berbuat-buat kata. Dia mengucapkan kalimat seakan-akan kalimatnya itu menggeledek. Hebat, tapi palsu, tidak terbit dari hatinya. Karena dia senang mendapat tepuan tangan orang ramai. Dan sangat senang mendapat pujian manusia-manusia yang lain. Atau pujian orang-orang yang tidak berpengetahuan. Masa, rakyat, itu biasanya tidak semuanya berpengetahuan. Jadi kita minta daripada Allah supaya kalimat yang kita ketengahkan ini bersih daripada unek-unek kita untuk minta dipuji atau untuk minta ditepuk di tangan. Yang kedua, Ya Allah, berilah kami kekuatan batin untuk mengatakan tidak terhadap kebatilan dan berilah kami kecerdasan pikiran sehingga kami mengetahui saat-saat yang tepat untuk mengatakannya dan berilah kami petunjuk bagaimana cara mengatakannya jadi ini sekarang ada kesalahan Lalu ada kekuatan batin untuk menanggapi kesalahan. Sesudah itu ada pula nomor duanya timing. Ada kalanya kita katakan kepada yang salah engkau salah, tidak cocok timingnya, malah berbalik kitalah yang silakan. Jadi mengatakan salah itu sudah ada timing. Jadi inilah yang dimaksud dari rahasia ayat-ayat di dalam surat Al-Kafirun. Qul katakan ayuhai Muhammad, ya ayuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya jadi inilah garis pemisah yang harus dikatakan oleh seorang muslim kepada yang tidak benar, kepada kafir, kepada penyembah-penyembah ta'ud. dikatakan tidak. Dan bukan mudah orang mengatakan tidak kalau dia tidak ada kekuatan mati. Sebiasanya penyembah ta'ud renes. Kadang-kadang dia itu makmur makmur segala-galanya lahiriah tapi batiniah sumpah makanya mesti ada kekuatan batin untuk nyonggol kemelaratan tetapi di atas hak daripada kekayaan tetapi atas batin ini kekuatan batin yang kita minta Sesudah kekuatan batin kita tahu timing. Waktu. Dan yang ketiga, cara. Tahu waktu pun kalau tidak tahu caranya juga tidak benar. Tidak menguntungkan. Masyarakat muslimin. Yang ketiga, Ya Allah, sekiranya akan engkau limpahkan harta kekayaan kepada kami janganlah engkau cabut kebahagiaan kami sebagai gantinya. Kita benda yang berlimpah ruah, tetapi kita tidak bahagia. Itu tidak tidak mau kita tidak maukan itu, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan itu. Sebaliknya kalau ada kecukupan, tidak kaya tapi cukup, namun ia bahagia, inilah sebenarnya yang kita minta. Betul saudara-saudara? Siapa di antara kita yang mau jadi kaya raya tetapi dia tidak bahagia? Tentu kan tidak ada. Saya bukan pilihan. Bila engkau karuniakan kepada kami kekuatan, Janganlah kiranya engkau ambil akal dan kemanusiaan kami sebagai gantinya. Jadi kaya harus ada bahagia. Baru cocok. Wa illa atau jika tidak cukup saja. Kemudian kekuatan harus imbangannya kemanusiaan dan akal. Ada orang kuat, akalnya tidak dipakai, kekuatannya yang dipakai. Lalu kemanusiaannya kabur dan dia menjadi makhluk yang kuat tanpa kemanusiaannya manusianya. Ini berbahaya. Kalau banyak orang yang seperti itu, maka satu masyarakat akan hidup di tengah-tengah rimba raya. yakni marga satwa jadi kita ini dianggapnya seperti binatang-binatang buas di tengah rimba raya. Jadi rimbaisme. Siapa yang kuat, dia yang jaya. Na'udzubillahi min zalim. Jadi karenanya kita harus minta, Ya Allah, kalau engkau tambah kekuatan saya, jangan engkau cabut kemanusiaan saya. Sebab kekuatan itu memerlukan kemanusiaan. Baru cocok baru indah dan bagus. Baru layak dilihat, layak dirasakan. Dan sekiranya engkau takdirkan kejayaan bagi kami, janganlah engkau cabut daripada kami sifat rendah hati. Tawadu. Kalau engkau takdirkan kami, ya Allah, menjadi suatu umat yang jaya, Jangan engkau cabut sifat tawabu. Ada orang jaya lupa daratan. Dan berapa banyak manusia yang merasa menang atau berhasil dalam sesuatu, tiba-tiba dia membusungkan dadanya berkata aku dan aku. Sifat tawabuknya sudah dicabut oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu mencapai topnya kejayaan dengan membuka kota Mekah sebagai pusat kebudayaan kufur dan syirik beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota itu dengan tunduk sebagai pemenang pembuka kota sambil berkata la ilaha illallah wahda sadaqa abda sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza junda wa hazaman ahzab Tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Memang tepat, memang menepati janjinya. Memenangkan hambanya. Jadi bukan saya yang menang maksudnya Rasulullah ini. Yang memenangkan saya ini adalah Allah. Engkau ya Allah yang memenangkan hambamu. Ini namanya tawadhu. Kalau lain-lain orang biasanya menyebut dirinya, saya yang menaklukkan kota Mekah. Saya punya tentara yang masuk. Saya punya jasa merubuhkan itu dan merubuhkan ini. Itu sebetulnya sudah dicabut oleh Allah sifat tawaduk. Dan manusia kalau tidak ada tawaduk akan muncul kekuatan dan kejayaannya saja. Orang lain melihat ini tidak simpatik. Apa artinya tidak simpatik? Tidak tidak tertarik oleh itu. Yang keempat, ya Allah, bantulah kami agar dapat melihat segi-segi yang tersirat di balik suatu kejadian. Kadang-kadang kita ini kelihatan satu kejadian sudah putus asa, sudah sumpah. Kita tidak bisa membaca segi-segi yang tersirat di balik kebenaran dan kenyataan kejadian ini. Perlu kita mohon daripada Allah supaya kita bisa melihat yang latar belakang daripada suatu kejadian supaya kita tahu ada kejadian yang ke yang terasa oleh kita tidak enak tetapi ada hikmahnya kejadian itu siapa yang tahu kecuali orang yang diberi oleh Allah pengetahuan tentang hal itu jadi kejadian ada yang tersirat ada yang tersurat kejadiannya demikian, hikmahnya ini. Seorang misalnya guru menjadi kaya raya. Akhirnya dia tidak mau mengajar. Sebab dia mengajar dapat sedikit. Akhirnya tidak lama lagi kekayaannya itu mengurang, mengurang dan perdagangannya surut akhirnya kembali lagi kepada mengajar. Dia merasa sumpah kembali kepada mengajar. Padahal Allah mengatakan, engkau jadi kiai ini fadilahnya lebih besar daripada kalau engkau jadi kaya raya. Nah, aku jadikan engkau sekarang kembali mengajar. Mengajar fakih, mengajar tafsir, mengajar usul, mengajar faraid. Lebih baik. Tapi itu orang tetap tidak senang. Sebetulnya dia cuma melihat apa yang tersurat. Tidak melihat yang tersirat dari kejadian dia surut ini. Sebetulnya dia mesti bersyukur. Kalau ahli tasawuf, syukur ya Allah. Kembalilah saya mengajar lagi. Saya mendapat pahala insya Allah. Terimalah amal. Janganlah engkau biarkan kami menuduh lawan kami dengan tuduhan kosong semata-mata karena mereka berselisih paham dengan kami. Ini juga perlu kita mintakan daripada Allah, kita mohonkan. Ada kalanya karena saya bermusuhan dengan orang, saya lontarkan kata tuduh, menuduh, dan hamun maki karena dia lawan. Tidak ada sebab lain. Tidak karena betul-betul barang terjadi, tapi saya tuduh supaya lawan saya jatuh. Ini tidak baik. Ini perlu kita mohon daripada Allah untuk kita dijauhkan daripada Umumnya di dunia ini, apalagi kalau kita melihat lawan kita ini sedang lemah, diganyang betul macam-macam tuduhan. Macam-macam tuduhan bisa dituduhkan kepada orang yang lemah, yang tidak berdaya. Dan tetap berlaku karena yang kuat merasa itu tuduhan sudah bisa dimakan oleh akal dan pikiran manusia. Ini jangan kita lakukan. Sebab kita sebagai hamba Allah adalah tetap merupakan makhluk yang baik, Yang kita tuduh dengan palsu. Hanya karena dia lawan. Tidak lama mungkin dia dikuatkan oleh Allah. Dan apa yang kita tuduhkan malah mengena diri kita sendiri. Didiklah kami bagaimana mencintai sesama umat sebagaimana mencintai diri sendiri. Ini memerlukan taufik daripada Allah. Taufik untuk kita bisa mencintai sesama umat manusia. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Tidak semua orang bisa merasakan ini. Dan mendapatkan nikmat karunia seperti ini. Didiklah kami. Bagaimana cara kami dapat memperhitungkan kesalahan diri kami sebelum memperhitungkan kesalahan orang lain. Ya Allah, didiklah saya supaya saya ini bisa memperhitungkan kesalahan diri saya sebelum saya mengejir ngejar kesalahan orang lain. Didiklah saya supaya jari telunjuk ini tidak menunjuk ke depan terus, tapi sekali-kali harus menunjuk ke belakang, ke yang bersangkutan. Barangkali saya yang salah bukan orang itu. Barangkali kepemimpinan saya yang salah, bukan yang saya pimpin yang salah. Itu harus. Dan ini juga memerlukan taufik. Tidak semua orang. Umumnya kalau dikritik manusia ini marah. Tapi tidak pernah menanya, tidak pernah menoleh ke belakang melihat sejarah. Apa gerangan yang telah dilakukan? Barangkali kalau kita teliti, melihat belakang, melihat diri sendiri, atau dengan istilah kita, mawas diri, maka sebenarnya kitalah yang tahu diri mengatakan ya betul, saya sebenarnya. Ya Allah, Jangan kau biarkan hambamu ini dihingkapi penyakit congkak apabila memperoleh kejayaan. Umumnya seperti mana saya katakan tadi, orang yang jaya, orang yang menang, orang yang kuat ini lalu sebentar saja sudah dihinggapi oleh penyakit congkak, takabur. Kita harus mohon daripada Allah supaya kita tidak dihinggapi penyakit congkak apabila kita mendapat kejayaan. Sebab kejayaan itu datangnya daripada Allah. Bukan daripada usaha diri sendiri. Tapi Allah yang menjayakan kita. Dan sifat takabur adalah sifat Allah, bukan sifat manusia. Kalau kita takabur, maka keadaannya sudah terbalik. Dan tidak lama kita mesti surut dan hancur. Sebaliknya, jangan kau biarkan kami dilamun oleh sifat putus asa ketika menghadapi kegagalan. Ini juga penting. Jadi jangan takabur kalau kalau menang atau kalau jaya dan jangan putus asa kalau gagal. Ini dua sifat harus dimiliki oleh kaum mukminin dan mukminat. Di rumah tangga apabila belum berhasil sesuatu, jangan putus asa. Kalau gagal, jangan putus asa. Tapi kalau berhasil, jangan menepuk dada, berkata aku dan aku. Inilah sifat Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam yang perlu kita ambil over kita warisi di saat seperti ini. sedarkanlah kami bahwa kegagalan itu selalu mendahului tibanya kejayaan. Ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak sia-sia menyebut dalam firman-Nya di surat Alam nasrah Inna ma'al usri yusra. Inna Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kali. Setiap ada kesusahan, pasti ada kelepasan. Setiap ada kesusahan, pasti ada kesus ada kelepasan. Jadi sudah jelas, tiap kesulitan yang kita hadapi, tiap kegagalan, itu mendahului adanya kejayaan di belakang. Hati-hati, jangan digunting dengan putus asa. Kalau digunting putus asa, tinggal putus asanya saja yang saudara terima. Jayanya sudah luput. Dan saudara sudah cut, saudara gunting itu. Dari sebab itu kita minta daripada Allah. Sadarkanlah kami ya Allah bahwa kegagalan itu selalu mendahului tibanya kejayaan. Kemudian lekatkanlah pada ingatan kami bahwa semua itu adalah daripadamu. Ini lebih penting dari segala yang di atas tadi. Jadi kegagalan daripada Allah. Kejayaan daripadanya. Kita tidak putus asa kalau gagal. Kita tidak congkak kalau berjaya. Namun lebih penting dari itu kita mohon. Ingat, teruskan, ingatkan, eh, lekatkan ya Allah pada ingatan kita bahwa itu semua adalah daripadamu. Untuk apa? Apa maksudnya? Supaya kita nanti bisa mengatakan dan kami akan pergunakan itu untuk keribuanmu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa itu daripada Allah, maka kita akan pergunakan semuanya itu untuk dia kembali. Dan dapatlah pahala. Karena jalinan datang dari Allah kita kembalikan kepadanya. Jadi inna lillah wa inna ilaihi raji'un dalam arti kata yang lebih luas daripada istilah kalimat itu. Yang keenam, ya Allah, ringankanlah ke dalam jiwa jiwa kita, jiwa kami bahwa toleransi terhadap sesama muslim adalah setinggi-tinggi tingkat kekuatan batin. Jadi, ya Allah, sadarkanlah. Sadarkanlah di dalam batin kita bahwa sikap toleransi, toleransi itu artinya tasamo. Itu adalah seting, setinggi-tinggi tingkat kekuatan batin. Orang yang paling kuat batinnya adalah orang yang paling bisa membuat tasamo kepada seorang muslim yang berbuat salah kepada Sedangkan mentolerir kebatilan yang nyata adalah serendah-rendah sifat munafik. Jadi kalau kita mentolerir, mentolerir suatu ke, kesalahan terhadap seorang, terhadap diri kita, kesalahan seorang terhadap diri kita, maka membiarkan kejahatan berlaku, ini adalah serendah-rendah sifat munafik. Orang ini bisa jadi munafik kalau melihat temannya yang kaya berbuat maksiat, dibiarkan. Apa sebab? Sebab nanti kalau saya tegur, dia marah, hubungan saya dengan dia putus. Jadi arti kata yang terbalik, tersirat dari ini, biarlah saya putus dengan Allah, asal saya tidak putus dengan hubungan uh, hubungan saya dengan teman ini. Walaupun itu tidak dinyatakan demikian, tapi nyatanya hasil jabarnya ini begitu. Ada kebatilan yang nyata, yang sudah ceto, welo-welo, dibiarkan. Karena dia takut kalau menegur, nanti ada hal-hal yang tidak bisa diharapkan akhir akibatnya terhadap dirinya. Ini serendah-rendah sifat kaum munafik. Sifat munafik itu ada dua tingkat atau tiga. Yang pertama menyembunyikan kebenaran. Tapi yang ke, yang paling rendah membenarkan liwat lalu lalangnya kebatilan di hadapan matanya dan tidak ditegur. Seakan-akan merasa itulah sudah bagus. Hindarkanlah kami daripadanya dan hindarkanlah kami daripada sifat membalas dendam. Jadi kita harus minta daripada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat kaum munafik dan derajat munafik yang paling rendah. Tetapi juga kita minta daripada Allah supaya kita dihindarkan daripada sifat membalas dendam. Itu manusia yang kecil jiwanya adalah manusia yang membalas dendam. Sebab manusia yang besar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti saya akan sebut dalam sejarahnya riwayat hidupnya bahwa beliau tidak pernah membalas dendam tidak ada orang berbuat sesuatu yang lebih jahat daripada perbuatan Quraisy yang kafir terhadap Rasulullah tetapi ketika beliau menang memasuki kota Mekah dan mengumpulkan tawanan-tawanan perang yang ada di Mekah itu semua disuruhnya duduk beliau berdiri memegang pintunya Ka'bah sambil berdiri di tengah-tengah pintu Ka'bah menanyakan wahai para Quraisy tahukah kamu apa yang akan ku berbuat terhadapmu mereka diam semua masing-masing sudah gemetar. hati masing-masing mengatakan tidak lama lagi aku punya leher dipancung karena aku punya kejahatan dan kesalahan-kesalahan terhadap manusia ini yang satu mengatakan saya pernah maki-maki di muka umum. Saya pernah tarik lehernya, saya pernah lempar dia dengan batu. Bakal pasti saya akan dibunuh. Masing-masing hatinya sudah mengatakan demikian. Mereka lupa bahwa manusia yang dia hadapi ini adalah Rasulullah SAW. Yang dadanya kosong daripada balas dendam dan dendam husumat. Jawabnya yang sederhana mengatakan, Inhabu fa'antum tulaqa. Pergilah masing-masing ke rumah. Saya maafkan kamu semua. Kaget. Begini kami punya kesalahan. Engkau memaafkan ya Muhammad. Dalam hati masing-masing. Ya Allah, tidak ada manusia seperti ini. Padahal ini manusia kalau mau membalas bisa. Kekuatan di tangannya. Ini tentaranya 140 ribu dari kerennya sahabat yang kalau ada sekarang mereka itu di dunia akan menguasai seluruh dunia baik dengan otaknya baik dengan tangannya baik imannya itu saat Rasulullah SAW mengatakan kepada Quraisy kembalilah kembalilah aku maafkan kamu Ya Allah hilangkan daripada dada kita sifat membalas dendam kalau kita jaya yang ketujuh, ya Allah, jika kami menindakkan kesalahan terhadap sesama manusia, berilah kami keberanian dan kekuatan jiwa untuk segera meminta maaf daripadanya. Ada orang sering berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memaringi kepadanya kekuatan akhlak untuk bisa keluar dari mulutnya kalimat saya salah dan maafkan saya. Tidak bisa. Tidak keweton ini orang biadab. Sebab dia bisa berbuat salah, tetapi tidak mau mengatakan saya salah. Akan kumpul dengan siapa dia? Manusia ini manusia adalah biasa kalau ada orang salah. Kalau dia minta maaf daripadanya, dia merasa sedikit lega, setidak-tidaknya sedikit lega. Ya sudah saya maafkan. Di dunia dia tidak putus hubungannya dengan persahabatan. Di akhirat dia luput daripada siksa. Tapi toh masih banyak manusia yang tidak mau keluar dari mulutnya sifat saya minta maaf. Maka karenanya kita harus mendoa, Ya Allah, jika kami menindakkan kesalahan terhadap sesama manusia, berilah kami keberanian dan kekuasaan jiwa untuk segera meminta maaf daripada kita. Dan sebaliknya, apabila kami disalahi orang, maka berilah kami kelapangan hati untuk memaafkannya. Sebaliknya, kalau saya ya Allah disalahi orang, berilah saya kekuatan hati, kelapangan dada untuk mengatakan kepadanya, saya maafkan. Yang kedelapan, ya Allah, apabila akan kau lemahkan ingatan kami maka biarkanlah kami lupakan semua kesalahan orang lain dan tinggalkan dalam ingatan kami kebaikan-kebaikan mereka. Barangkali Allah Subhanahu wa taala satu waktu menjadikan kami lemah ingatan atau dikatakan pikun. Ya Allah, pikunkan kami terhadap kesalahan orang terhadap saya. Tapi kebaikan orang jangan kau lupakan. Jangan kau cabut dari ingatan kami kebaikan orang. Sebab kalau kita ingat kebaikan orang, kita ada ingatan pula akan membalas budi. Ada ingatan pula akan berbuat sesuatu yang sifatnya itu ma'ruf. Tapi kalau kita lupa kebaikan orang, billah kita tidak akan bisa berbuat dan tidak akan ada niat yang timbul untuk berbuat baik. Ya Allah, jika kami kehilangan teman seiring, maka berilah kami kekuatan budi untuk dapat merangkulnya kembali menjadi teman yang lebih akrab dari semula. Satu waktu, saudara-saudara, kita kehilangan teman karena perselisihan paham. Kita bisa kehilangan teman, tapi marilah kita mendoa supaya Allah bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk merangkul dia kembali sebagai teman akrab lebih dari yang dulu. Artinya, kita bisa salah kepada orang sampai orang itu purik atau merajuk terhadap kita. Tapi kita toh masih bisa minta daripada Allah bahwa kita diberi kekuatan. Apakah daya rohani atau daya omong yang baik sehingga dia kembali lagi menjadi sahabat. Kita kembali Ya Allah, janganlah kiranya kau jadikan kami sebagai jagal yang selalu membantai ternak. Dan jangan pula kami dijadikan sebagai ternak yang dibantai orang. Ini manusia ini ada kalanya menjadi penjagal dan yang dijagal. Dua-duanya kita tidak maukan itu. قال والناس منذ تعارفوا صنفان مغدور وغادر manusia sejak mereka berkenalan ada dua macam penjagal dan yang dijagal tapi kita harus minta daripada Allah jangan kita dijadikan sebagai orang yang menjagal manusia sebagai tukang jagal ternak menyembelih ternaknya namun kita juga minta supaya kita tidak dijagal orang. So, apa artinya kita tidak menjagal orang tapi orang menjagal kita? Betul saudara? Jangan kita menjadi tukang jagal, yakni manusia yang hati kejam. Tapi juga jangan mau dikejami orang. Artinya kita tidak juga senang dikejami orang. Kita mohon supaya kita menjadi orang baik dan yang membaiki orang dan dibaiki orang. Ya Allah, bila mana kami sakit, janganlah kami dijadikan beban bagi orang-orang yang kami kasihi. Dan apabila kesehatan kami engkau cabut, maka tinggalkanlah pada kami nikmat iman kepadamu. Masyarakat muslimin ini sakit memang tidak enak. Dirasakan. Dan yang lebih tidak enak merasakan itu adalah orang yang sakit. Merasakan sakit. Dan merasakan pula bahwa dia membebani orang yang dikasihi. Misalnya membebani anak-anak untuk menjaga dia siang dan malam. Kasihan anak-anak. Kalau mereka sampai tidak kuat, mereka dapat dosa. Membebani istri untuk menjaga, melek malam menjaga kita sakit. Kalau istri itu sudah tidak kuat, dia akan menanggung dosa. Jadi ya Allah, kalau kita diberi sakit, jangan sampai kita menjadi beban berat kepada orang-orang yang kita sayangi dan kita kasihi. yakni ringankanlah beban mereka melayani kami, mengobati kami, menjaga kami dan sebagainya. Sebab orang sakit itu kadang-kadang menjadi beban, bukan beban penjagaannya, tapi beban pembiayaannya. Orang sakit sudah tidak bisa bekerja. Seorang ayah, mudah-mudahan kita semua selamat dari penyakit ini. Seorang ayah kena penyakit kanker, anak-anaknya kerjanya tidak seberapa kuat, membiayai dokternya ayah, obat-obatnya yang harga ribuan. Mereka tidak kuat. Mau ditinggal, ini ayah. Tidak ditinggal, anak kandung sendiri kekurangan makan. Ini namanya beban, Mari kita mendoa supaya kita tidak terkena orang seperti itu. Dan apabila engkau akan cabut kesehatan kami, maka tinggalkanlah pada kami nikmat iman. Sebab kesehatan itu nikmat. Betul saudara-saudara? Tapi lebih nikmat daripada kesehatan itu adalah iman. Ya Allah, kalau sudah memang apa boleh apa, apa kalau memang sudah semestinya kesehatanku akan engkau cabut, maka tolong imanku jangan kau cabut. Tinggalkan itu. Apa sebab? Sebab ada orang yang dicabut kesehatannya, dicabut pula imannya. Waliyadzillah. Khasirat dunia wal akhirah. Zalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya Allah. Janganlah sampai kami mati mendadak. Dalam keadaan belum bisa bertobat. Ini juga doa mustahak dan penting. Ada orang mati mendadak belum sempat bertaubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempercontohkan sebuah doa yang bunyinya, Allahumma inni as'aluka min Apabila kau ambil kembali harta yang kau berikan kepada kami, tinggalkanlah kiranya cita kami. Jadi kalau harta benda diambil kembali oleh Allah, kita minta supaya cita-cita al-amal cita-cita yang baik itu masih tetap. Sebab ada orang diambil hartanya dan cita-citanya diambil sekali. Jadi dia tidak punya cita-cita. Putus asa. Dia bisa bunuh diri. Walayatullah. Dan sekiranya kejayaan kau luputkan dari kami. Berilah kami kekuatan dan keuletan untuk dapat mencapainya. Jaya itu bisa dikejar dengan keuletan dan bisa pula dikejar dengan apabila kami melupakan dikau, maka janganlah kiranya engkau melupakan kami. Ma'asyiral muslimin, memang ini sering kita lakukan, kita lupa kepada Allah. Tetapi lantas bagaimana? Ya setidak-tidaknya kita minta supaya engkau ya Allah jangan lupa pula kepada kami. Sebab manusia yang sudah dilupakan oleh Allah kepada dirinya, Eh, kepadanya maka orang ini binasa. Orang yang lupa kepada Allah biasanya Allah melupakan dia. Kalau Allah melupakan seseorang hamba yang lemah seperti kita, masyarakat muslimin, apa yang akan terjadi di atas kita? Hancurlah kita ini. Percepatlah kesadaran kami untuk mengingatmu kembali. Ya Allah. Jadi Maksud kita, kalau kita lupa, percepatlah kembali keingatan ingatan kita kepada Allah. Dan penutupnya, Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, inilah isi diktat ketujuh. Dengan demikian, maka diktat ketujuh ini telah terbaca seluruhnya. Menyusul acara tanya jawab.